Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah Para penjara Masjid Nabawi Dan juga para mukimin Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua ini adalah majelis yang ke-14 dari pembacaan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lir'iyati fiha min al-ahkam yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah Isi kitab ini adalah tentang penjelasan sikap yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim kepada penguasanya di dalam berbagai keadaan sikap yang berdasarkan Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhum disertai penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ini dan kita sudah menyelesaikan separuh dari kitab ini yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut dan sudah disebutkan oleh Syekh di sana ada lima keadaan terkadang seorang penguasa melakukan perkara yang mubah dan sudah dijelaskan sikapnya bagaimana kita sebagai seorang rakyat terkadang penguasa melakukan perkara yang mustahab atau yang wajib yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga sudah disebutkan bagaimana sikap seorang rakyat. Keadaan yang ketiga, bagaimana seandainya seorang penguasa meninggalkan sesuatu yang disunnahkan atau melakukan perkara yang dimakruhkan dan sudah dijelaskan bagaimana sikap seorang rakyat dalam keadaan demikian. Kemudian yang keempat, bagaimana seandainya seorang penguasa melakukan perbuatan yang diharamkan tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Yang kelima, bagaimana sikap kita seandainya seorang penguasa melakukan perkara atau mengucapkan sebuah ucapan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan ini semua sudah dijelaskan oleh Syekh. Kemudian setelah itu beliau berpindah pada jenis yang kedua. Jenis yang kedua, kalau yang pertama berkaitan dengan perilaku-perilaku penguasa itu sendiri. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan penguasa itu sendiri. Yang kedua, sanian ma yata'allaqu bi amrihi wa nahyihi Yang kedua, apa yang berkaitan dengan perintah beliau dan larangan beliau kepada orang lain. Jadi kalau yang pertama kemarin-kemarin dari dari e, sampai halaqah yang ke-13 kemarin berisi tentang perbuatan-perbuatan penguasa itu sendiri tidak berkaitan dengan perintahnya dan tidak berkaitan dengan larangannya kepada orang lain. Sekarang beliau masuk pada jenis yang kedua yang berkaitan dengan perintah beliau dan berkaitan dengan larangan beliau kepada orang lain yaitu kepada bawahannya kepada rakyatnya. Falahu iddatu suwarin. Maka yang demikian memiliki beberapa surah memiliki beberapa bentuk, memiliki beberapa keadaan. As-suratul ula bentuk yang pertama kata beliau ayya'mura ayya'mura bi fi'li wajibin. Bentuk yang pertama beliau yaitu penguasa tersebut, pemimpin kita tersebut memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang wajib memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang yang wajib. Jadi memerintahkan kita dan perintah tersebut secara syariat hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Ka'ada'i salati wa ikhraji az-zakah. Seperti melakukan solat yaitu solat lima waktu. Wa ikhraji zakah dan juga mengeluarkan zakat. Ini secara syariat memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah dan hendaklah kalian mendirikan salat dan hendaklah kalian membayar zakat. Secara syariat memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Penguasa tersebut atau pemimpin tersebut mengeluarkan sebuah perintah yang isinya adalah menyuruh rakyatnya untuk menegakkan solat, untuk membayar membayar zakat. Berarti dia memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang wajib secara syariat. Au tarki muharram atau beliau menyuruh rakyatnya untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Menyuruh rakyatnya untuk meninggalkan perkara yang diharamkan secara syariat keaklir riba wa syurbil khamr seperti misalnya memakan riba maka ini diharamkan Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullah wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan dalam kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah di antara ayat yang menunjukkan tentang haramnya riba. Dan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah menghalal, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya riba ini adalah perkara yang diharamkan. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahasanya orang yang memakan riba dan orang yang memberi, yang memberi makan dengan riba dan orang yang menulis demikian pula orang yang menjadi saksi maka dia mendapat ancaman laknat mendapat ancaman laknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla wa syurbil khamr atau dia melarang untuk meminum minuman keras. Allah SWT mengatakan, "Ya ayuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum, min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr yaitu minuman keras. Demikian pula al-maisir perjudian wal ansab wal azlam demikian pula sanam yaitu berhala-berhala wal azlam dan ini adalah bagian dari judi rijsun min amali syaitan itu adalah sesuatu yang rijis sesuatu yang sangat buruk dan ini menunjukkan tentang haramnya perbuatan-perbuatan ini min amali syaitan termasuk amalan syaitan fajtanibu maka adalah kalian menjauhi la'allakum tuflihun supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dilarang di dalam syariat syurbul khamr yaitu meminum khamr atau minum minuman keras. Datang peraturan dari seorang penguasa, seorang pemerintah yang isinya adalah melarang rakyatnya untuk memakan riba dan larangan untuk meminum minuman keras. Bagaimana sikap kita? apabila seorang penguasa mengeluarkan peraturan isinya menyuruh kita untuk sholat dan menyuruh kita untuk membayar zakat, melarang kita untuk minum minuman keras dan melarang kita untuk untuk memakan riba. Ini hanya sekedar contoh. Bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan fayuta'u fi dzalik. Fayuta'u fi dzalik. Maka beliau ditaati di dalam perintah tersebut fayudha'u fi maka beliau yaitu penguasa tersebut ditaati di dalam peraturan-peraturan yang beliau keluarkan tadi yang isinya adalah menyuruh kita untuk melakukan yang wajib dan melarang kita dari perbuatan yang mungkar wa yata'allaqu bidzalika haqqani min jihataini min jihati khitab asy-syar'i asy wa min jihati amril hakim dan berkaitan dengan hal ini dua hak dari dua arah. Yang pertama adalah dari da, da, adalah dari arah kita syari' yaitu dari syariat. Kemudian yang kedua adalah dari arah perintah dari seorang penguasa. Jadi kita taati perintah tadi yang isinya adalah perintah untuk melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang dilarang di dalam syariat karena dua dari dua arah. Dari dua dari dua arah. Arah yang pertama karena itu memang diperintahkan di dalam syariat. Atau kalau itu larangan karena itu memang dilarang di dalam syariat. Jadi yang pertama karena memang di dalam syariat kita sholat diperintahkan dan zakat juga diwajibkan dan di dalam syariat kita minum minuman keras memang diharamkan dan dilarang. Dan memakan riba juga dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua dari arah karena ini diperintahkan oleh seorang penguasa. Dan Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan adalah kalian taat kepada Rasul dan pemerintah kalian dan penguasa kalian perintah dari Allah supaya kita mentaati ulil amri supaya kita mentaati penguasa kita jadi kita melakukan sholat yang pertama karena memang pada asalnya ini diperintahkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya kemudian yang kedua adalah karena penguasa memerintahkan yang demikian. Ya, jadi kalau penguasa memerintahkan dengan perkara yang wajib secara syariat atau melarang dari sesuatu yang mungkar secara syarat maka kewajiban kita adalah melaksanakan karena yang pertama itu memang ada di dalam syariat kita kemudian yang kedua karena penguasa atau pemerintah tersebut yang memerintahkan atau atau melarang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-suratu tsaniyah. Bentuk yang kedua, ayyamura bi fi'li mustahabbin. Beliau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mustahab. Perkara yang dianjurkan, perkara yang disunahkan, bukan perkara yang wajib. Kalau perkara yang wajib tadi sudah jelas. Ya, kita laksanakan karena ini memang diperintahkan secara syariat dan ini adalah perintah dari penguasa. Bagaimana seandainya beliau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mustahab, perkara yang disunahkan. Contoh, kal ihtisabi fit tadris wa da'wati ila Allah al mustahabbaini. Seperti misalnya menyuruh kita untuk mengajar yaitu mengajarkan orang lain ilmu agama wa ilallah atau menyuruh kita untuk berdakwah al mustahabbaini dan hukumnya yang hukumnya keduanya adalah perkara yang mustahab yang mengajar tetapi hukumnya yang yang mustahab karena mungkin di sana sudah banyak orang yang mengajar kemudian kita disuruh untuk mentadris yaitu mengajari orang lain ilmu agama atau menyuruh kita untuk berdakwah ilallah kepada jalan Allah. Dan keduanya hukumnya adalah mustahab, keduanya adalah hukumnya dianjurkan atau disunahkan. Au tarki makruh atau beliau menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang makruh. Contohnya apa? Karaf'is sauti fil masjid wal ihtiba'i fihi seperti misalnya beliau memerintahkan kita atau melarang kita untuk mengangkat suara di dalam masjid. Mengangkat suara di dalam masjid. Wal ihtiba'i fihi dan melakukan ihtiba di dalam masjid. Dan kedua perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh yaitu dibenci di dalam agama kita. Yang pertama adalah mengeras mengeraskan suara di dalam masjid mengeraskan suara di dalam di dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah al-ihtiba. Dan yang dimaksud dengan al-ihtiba adalah seseorang duduk kemudian dia mengangkat kedua pahanya dan mengangkat kedua betisnya. Jadi mengangkat kedua pahanya dan mengangkat kedua betisnya kemudian dia me melingkarkan tangannya di atas di atas kakinya. Ada yang bisa mempraktekkan? Ya, seperti itu. Coba lagi. Nah, seperti ini namanya apa? Al-ihtiba. Dan ini adalah perkara yang dimakruhkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyebutkan larangan-larangan di antaranya melarang untuk memakan dengan tangan kiri dan melarang untuk memakai satu sendal ketika berjalan. Ini adalah perkara yang makruh. Dan di antara larangan yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah larangan untuk melakukan al-ihtiba yang bentuknya seperti tadi, yaitu pahanya diangkat, demikian pula betisnya diangkat dan melingkarkan tangannya di atas kakinya. Dan di antara hikmahnya kenapa dilarang yang pertama karena bentuk yang demikian yang mudah sekali menjadikan seseorang ngantuk atau tertidur. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bentuk yang demikian yang memudahkan seseorang untuk keluar anginnya. Ya keluar angin, buang angin. Kemudian yang ketiga di antara hikmahnya dikhawatirkan terbuka auratnya. Dikhawatirkan terbuka auratnya dan duduk seperti ini dahulu sering dilakukan oleh orang-orang Arab dan termasuk kebiasaan mereka dan pakaian mereka ya e, e, mereka memiliki pakaian yang dikhawatirkan apabila duduk dengan keadaan seperti itu di ter, ter, tersingkap tersingkap auratnya ya tersingkap auratnya sehingga di dalam syariat ini adalah perkara yang dimakruhkan ini adalah perkara yang dimakruhkan bagaimana seandainya seorang penguasa melarang kita untuk melakukan perkara tersebut. Jadi melarang kita untuk melakukan ihtiba atau melarang kita untuk mengangkat suara di dalam masjid. Yang mengangkat suara di dalam masjid ini adalah perkara yang makruh. Saya sebutkan di sini di antara hal yang menunjukkan tentang dimakruhkannya mengeraskan suara di dalam masjid dan di antara hikmahnya adalah supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat walau bikiraatil Quran meskipun itu dengan membaca Al-Quran di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di masjid maka beliau mendengar manusia mengeraskan bacaan Al-Quran. Maka syafat sidra, maka beliau membuka tirainya. Waqar, kemudian beliau mengatakan, Ala inna kullakum unajin rabbahu, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da, wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil kira'ah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahasanya semua kalian sedang dalam keadaan bermunajat dengan Tuhannya maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya atas yang lain fil qiraah di dalam membaca Al-Qur'an. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya menunjukkan tentang dimakruhkannya mengeraskan suara di dalam di dalam masjid. Bagaimana seandainya seorang penguasa melakukan atau mengeluarkan sebuah peraturan melarang untuk mengeraskan suara di dalam di dalam masjid dan kita tahu hukumnya apa? makro. Bagaimana seandainya penguasa mengeluarkan sebuah aturan yang resmi melarang untuk mengeraskan suara di dalam masjid dan larangan untuk duduk dengan ihtiba di dalam di dalam masjid walahu halatan. Maka dalam keadaan seperti ini ada dua ada dua keadaan atau ada dua perincian. Al-halatul ula ay ya'muru bi fi'lil mustahabbi ala wajhi targhib wa yanha 'anil makruhi ala wajhi tanzih duna ilzamin bidzalik. Yang pertama, perincian yang pertama beliau menyuruh melakukan perkara yang mustahab perkara yang disunahkan ala wajhi targhib tetapi hanya sebatas anjuran menyuruh tetapi hanya sebatas apa anjuran seperti misalnya tadi yang menganjurkan para dai para ulama untuk dakwah ada ada peraturannya ada perintahnya tetapi maksudnya hanyalah sekedar apa anjuran saja wayanha 'anil makruh 'ala wajhi tanzih. Dan beliau melarang untuk melakukan perkara yang makruh, contohnya seperti tadi misalnya mengangkat suara di dalam masjid atau duduk dengan ihtiba 'ala wajhi tanzih, tanzih tetapi hanya untuk penyucian diri saja. Artinya beliau tidak sampai ia mengharamkan atau tidak membolehkan atau melarang, tetapi hanya untuk penyucian diri supaya hati kita lebih suci, supaya hati kita lebih bersih. Sehingga jangan sampai melakukan perkara yang makruh tadi. Beliau mengeluarkan peraturan tadi tetapi maksudnya hanya sekedar untuk penyucian diri duna ilzamin bidzalik tetapi tanpa beliau mengharuskan tanpa beliau mengharuskan. Berarti di sini hanya sekedar anjuran. Ya anjuran untuk melakukan perkara yang mustahab dan anjuran untuk meninggalkan perkara yang yang makruh. Beliau tidak mengharuskan. Bagaimana seandainya beliau menganjurkan perkara yang mustahab atau melarang perkara yang makruh tetapi tidak mengharuskan? Bagaimana sikap kita? Maka Syekh mengatakan fayustahabbu fi hadzal wajhi fi'lul mustahabbi wa yukrahu fi'lul makruh. Kalau demikian, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan perkara yang mustahab tersebut. Dianjurkan untuk melakukan perkara yang mustahab tersebut dan dibenci untuk melakukan perkara yang makruh tersebut. Wa yata'allaqu bidzalika tawjihani توجيه الشارع وتوجيه hakim Berkaitan dengan yang demikian dua pengarahan. Pengarahan yang pertama adalah pengarahan dari syariat. Inilah yang dianjurkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, inilah yang dianjurkan oleh penguasa. Jadi seandainya e, seorang penguasa menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mustahab, yang disunahkan atau melarang kita untuk melakukan perkara yang makruh, maka sebaiknya kita apa? kita lakukan perkara yang mustahab tersebut dan kita tinggalkan perkara yang makruh tersebut. Kenapa? Karena yang pertama syariat memang yang menganjurkan yang demikian, kemudian yang kedua ini dianjurkan oleh penguasa tersebut. Wa inna ma qulna bistihbabi fi'lil mustahabbi wa karahiyati fi'lil makruhi min ghairi ilzamin wa ta'thimin يتعلقان بأمر الشارع أو أمر الحاكم لأن أمر الشارع بالمستحب لم يوجب على تركه عقابا وهذا فرقان ما بين أمر الندب وأمر الوجوب ونهيه عن المكروه لم يوجب على فعله عقابا وهذا فرقان ما بين نهي التحريم ونهي التنزيه wa hadza fi mawdhihi fi kutubil fiqh wa usulihi. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kita mengatakan demikian. Itu kenapa kita mengatakan apabila penguasa menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mustahab atau melarang kita untuk melakukan perkara yang makruh, maka dianjurkan kita untuk melakukan perkara yang mustahab tersebut dan dianjurkan kita untuk meninggalkan perkara yang makruh tersebut. Sebabnya karena syariat ketika memerintahkan untuk perkara yang mustahab syariat tidak mewajibkan artinya tidak menjadikan di sana iqaban siksaan hukuman bagi orang yang meninggalkan perkara mustahab tersebut dan ini adalah perbedaan antara perintah yang sifatnya wajib dan perintah yang sifatnya mustahab kalau perintah yang sifatnya wajib yaitu diwajibkan oleh syariat, apabila kita tinggalkan maka kita berdosa dan seseorang mendapatkan hukuman. Adapun apabila perintah tersebut sifatnya adalah mustahab, sifatnya adalah dianjurkan, maka apabila ditinggalkan dia tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman. Oleh karena itu beliau mengatakan disunahkan saja, dianjurkan saja kita melakukan apa yang yang mustahab tadi. Tidak sampai e, derajatnya sampai kewajiban dan tidak sampai berdosa apabila ditinggalkan. Demikian pula kenapa kita disunahkan untuk meninggalkan perkara yang makruh tadi? Karena syariat ya tidak menjadikan di sana hukuman bagi orang yang melakukan perkara yang makruh. Ya syariat tidak menjadikan di sana hukuman bagi orang yang melakukan perkara yang makruh dan ini adalah perbedaan antara larangan yang sifatnya diharamkan dan larangan yang sifatnya dimakruhkan. Kalau yang diharamkan maka di sana ada hukumannya dan ada dosanya, tetapi larangan yang sifatnya makruh ini tidak sampai seseorang berdosa dan tidak sampai dihukum apabila dia melakukan perkara yang makruh tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ammal hakimu fa amruhu bil mustahabbi wa nahyuhu anil makruhi laisa ala sabilil ilzam. Kemudian beliau mengatakan adapun penguasa maka perintah beliau untuk melakukan perkara yang mustahab dan larangan beliau dari perkara yang makruh ala sabi laisa ala sabilil ilzam ini tidak dengan mengharuskan sifatnya tidak mengharuskan bal ala sabilil mutaba'ati lisyari' atau lisyara' akan tetapi beliau lakukan untuk mengikuti syariat jadi beliau eh, beliau yaitu penguasa tersebut ketika dia menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mustahab atau melarang kita untuk melakukan perkara yang makruh dan tidak mengharuskan beliau lakukan itu semua karena mengikuti syariat. Karena syariat ya tidak mengharuskan, maka beliau juga tidak mengharuskan. Falamma lam yajib fi'lul mustahabbi wa yahrum fi'lul makruh fi asli syar' fi asli fi asli syar'i fakadha amrul hakimi wa nahyuhu fi mutaba'ati syar'i hukmuhu ka hukmihi. Kemudian beliau mengatakan apabila demikian falamma lam yajib fi'lul mustahabbi ketika tidak diwajibkan untuk melakukan perkara yang mustahab dan tidak dilarang melakukan perkara yang makruh secara asal syariat maka demikian pula perintah dari seorang penguasa dan juga larangannya fi mutabati syara' di dalam mengikuti syariat hukumnya sama dengan hukumnya yaitu hukumnya mengikuti hukum hukum syariat wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya atau kulasohnya ringkasnya keadaan yang pertama ini beliau yaitu penguasa memerintahkan kita dengan perkara yang mustahab yaitu enggak wajib atau melarang kita melakukan perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Tetapi beliau lakukan itu semua tidak mengharuskan kita. Ya, tidak mengharuskan kita, hanya sekedar menganjurkan. Dianjurkan bagi rakyat untuk melakukan demikian. Dan itu memang secara sehat memang dimustahabkan, disunahkan. Beliau mengatakan dianjurkan. Dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang makruh. Artinya beliau tidak mengharuskan, hanya sekedar apa? mendorong dan juga menganjurkan. Dalam keadaan demikian, maka mana yang afdal kita lakukan? Yang afdal adalah kita melakukan perkara yang mustahab tersebut. Dan juga meninggalkan perkara yang makruh tersebut. Karena eh, karena dua hal, yang pertama karena memang secara syariat demikian, kemudian yang kedua karena ini adalah adalah dianjurkan oleh penguasa. Karena dianjurkan oleh penguasa. Baik, itu keadaan yang pertama. Bagaimana seandainya ini dan ini adalah keadaan yang kedua, bagaimana seandainya pemerintah mengharuskan ada amalan yang sunnah di dalam syariat kita hukumnya apa? Sunnah mustahab. Tapi keluar aturan pemerintah yang isinya adalah mengharuskan wajib diharuskan bagi rakyat untuk melakukan perkara yang sunnah tadi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat? Beliau mengatakan, hafizahullah, ayya'murul hakimu bifi'lil mustahabbi ala wajhil ilzam wa yanha 'anil makruhi ala wajhil man'i li ri'ayati maslahatin wajibatin la tatahakku la tatahakku illa bidzalik au dar'i mafsadatin la tandafi'u illa bidzalik Yang kedua, keadaan yang kedua, seorang penguasa memerintahkan untuk melakukan perkara yang mustahab ala wajib ilzam dan maksudnya adalah mengharuskan. Jadi perintah dan sifatnya adalah keharusan atau kewajiban mengharuskan kita semua untuk melakukan perkara yang mustahab tersebut dan melarang dari yang makruh dan maksudnya adalah mengharamkan atau mengharuskan untuk meninggalkan. Melarang dari yang makruh, ya beliau membuat peraturan atau menyuruh kita untuk meninggalkan yang makruh dengan mengharuskan kita meninggalkan perkara yang makruh tersebut. Liri ayati maslahatin wajibah. Kenapa beliau lakukan itu? Untuk menjaga maslahat yang wajib yang tidak mungkin terwujud kecuali demikian. Di sana ada beberapa kondisi ya di mana sebuah maslahat yang wajib tidak mungkin terwujud kecuali apabila apabila seorang penguasa mengharuskan ya rakyatnya untuk melakukan padahal pada asalnya itu adalah mustahab au dar'i mafsadatin la tandafi'u illa bidzalik atau tujuan beliau adalah untuk menghilangkan sebuah mafsadah atau menolak sebuah mafsadah sebuah kerusakan yang tidak mungkin bisa ditolak kecuali dengan demikian, kecuali dengan mengharuskan. Ini adalah keadaan yang kedua. Bagaimana sikap kita? Kalau penguasa mengharuskan kita melakukan perkara yang mustahab atau melarang kita dari perkara yang makro, Melarang kita untuk melakukan perkara yang makro. Fayajibu fi'lul mustahabbi wa yahrumu fi'lul makruh min jihati amril hakim la min jihati khitab syari' amma khitab syari' fa'ala aslihi kama taqaddama bayanuhu dalam keadaan demikian Syekh mengatakan wajib hukumnya untuk melakukan perkara yang mustahab tadi wajib hukumnya untuk melakukan perkara yang mustahab tadi contohnya misalnya tadi kita sebutkan dakwah hukumnya apa tadi? Mustahab. Ya, dakwah hukumnya apa? Mustahab. Datang peraturan dari pemerintah bagi yang memiliki ilmu ya seorang ulama maka dia diharuskan, diwajibkan untuk berdakwah. Maka eh, eh, ulama tadi diharuskan dia untuk apa? Untuk berdakwah. Apabila pemerintah sudah mengeluarkan ya peraturan dan perintah memerintahkan ulama tadi untuk berdakwah, maka dia diharuskan untuk apa? Untuk berdakwah. Ya, meskipun pada asalnya hukum dakwah tadi apa? Mustahab. Karena ini ada perintah dari penguasa, maka hukumnya menjadi harus bagi ulama tersebut untuk melakukan dakwah. Atau misalnya beliau mengeluarkan peraturan melarang melakukan perkara yang makruh. Tadi contoh melakukan perkara yang makruh apa tadi? Misalnya mengeraskan suara di dalam masjid. Datang peraturan pemerintah dilarang sama sekali untuk mengeraskan suara di dalam di dalam masjid. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti peraturan tersebut. Meskipun pada asalnya ya di dalam syariat hukumnya apa? makro tidak sampai derajat diharamkan. Ya, tidak sampai derajat diharamkan. Tapi kalau sudah ada peraturan dari pemerintah yang melarang kita untuk mengeraskan suara di dalam masjid, maka sama sekali tidak boleh kita mengeraskan suara di dalam di dalam masjid. Ini maksudnya. Wa amma ijabul mustahabbi wa takrimu wa tahrimul makruhi al muta'alliqani bi amril hakim li umumil adillatil mujibati li ta'atihi fi ghairi ma'siyah wa minha qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam Adapun mewajibkan sesuatu yang mustahab dan mengharamkan perkara yang makruh yang berkaitan dengan perintah dari seorang penguasa, apa dalilnya? Dalilnya adalah keumuman dalil yang mewajibkan kita untuk mentaati pemerintah selain di dalam kemaksiatan. Jadi kenapa tadi dikatakan e, wajib bagi kita untuk mentaati apabila memang e, pemerintah mengeluarkan peraturan supaya kita melakukan perkara yang mustahab dan mengharuskan ya kenapa kita diharuskan karena keumuman dalil yang isinya apa kewajiban untuk mentaati pemerintah selain di dalam kemaksiatan di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa karih malam yu'mar malam lam yu'mar bimaksiatin fa in umira bimaksiatin fala sam'a alaihi wala ta'ah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendengar dan taat mendengar dan taat yaitu kepada penguasa adalah kewajiban seorang muslim mendengar dan taat yaitu kepada penguasa adalah kewajiban seorang muslim di dalam apa yang dia cintai dan di dalam apa yang dia benci selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Yang perhatikan ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim di dalam apa yang dia benci, yang yang dia cintai maupun yang dia benci. Ada perkara-perkara yang kita cintai dan di sana ada perintah penguasa yang kita benci. Kita tidak senang untuk melakukannya. Beliau mengatakan alal mar'i, kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Baik itu kita cintai maupun kita benci. Selama apa? Malam yu'mar bima'siyah. Selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Meskipun itu kita benci, tetapi kalau bukan maksiat, maka diharuskan kita untuk mendengar dan dan taat. Fa in umira kalau misalnya kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a alaihi la ta'ah, maka tidak boleh kita mendengar beliau dan tidak boleh kita mentaati beliau. Yaitu apabila beliau memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh kita mendengar perintah tersebut dan tidak boleh kita mentaati perintah perintah tersebut. Jadi dalam satu keadaan kita tidak mendengar dan kita tidak mentaati yaitu apabila apa? Disuruh untuk berbuat maksiat. Ya, apabila sudah disuruh untuk berbuat maksiat maka la sam'a wa la ta'ah. Tidak boleh kita mentaati dan tidak boleh kita mendengar. Wa fi'lul mustahabbi wa tarkul makruhi laisa bi maksiat. Melakukan perkara yang mustahab dan meninggalkan perkara yang makruh bukan termasuk maksiat. Melakukan perkara yang mustahab maksiat atau bukan? Bukan. Meninggalkan perkara yang makruh maksiat atau bukan? Bukan. Kalau bukan maksiat berarti kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Bal muraghabun fihi ma fi syar'i fawajaba bi amril hakim. Bahkan keduanya yaitu melakukan perkara yang mustahab dan meninggalkan perkara yang makruh didorong dan dianjurkan di dalam syariat kita, maka dia menjadi wajib karena perintah hakim. Jadi e, ringkasnya dari apa yang sudah beliau sebutkan tadi, ya di dalam hadis tadi, ya beliau sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa selama bukan apa maksiat, selama bukan maksiat, selama bukan maksiat kita disuruh untuk mendengar dan dan taat. Sekarang melakukan perkara yang mustahab maksiat atau bukan? Bukan. Melakukan per, meninggalkan perkara yang makruh maksiat atau bukan? Bukan. Kalau bukan maksiat berarti kita diharuskan untuk mentaati penguasa. Ini maksud dari Syekh Hafizahullah. Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan beberapa ulama yang menguatkan apa yang beliau sampaikan. Di sana ada beberapa ulama yang beliau nukil, di antaranya adalah Al-Qurtubi Al-Munawi Al-Mubarakfuri dan juga Al-Bujairami. Saya kita baca satu persatu dari ucapan para ulama tersebut. Qala Abu Abbas Al-Qurtubi berkata Abu Abbas Al-Qurtubi fi syarhi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu fil ma'ruf ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya taat itu di dalam perkara yang ma'ruf dan Al-Qurtubi ini meninggal pada tahun 656 Hijriah. Meninggal pada tahun 656 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Mufhim. Ini adalah kitab yang beliau karang isinya adalah penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam sahih Muslim. Beliau mengatakan yakni bil ma'rufi huna ma laisa bimunkarin wala ma'siyah yang beliau maksud di dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bil ma'ruf jadi maksud dengan ma'ruf di sini adalah selama itu bukan perkara yang mungkar dan bukan maksiat innamat ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan kita ya kepada penguasa misalnya ini adalah di dalam perkara yang ma'ruf maksudnya apa selama bukan maksiat fatadkhulu fihi ta'atul wajibatu wal mandubu ilaiha wal umurul jaizatu syar'an. Kemudian beliau mengatakan, maka masuk di dalam yang demikian, yaitu masuk di dalam perkara yang bukan maksiat. Yang pertama, at-ta'atul wajibah. Ketaatan yang sifatnya wajib, karena ini bukan maksiat jelas. Yang kedua, wal mandubu ilaiha yang disunahkan yang dianjurkan oleh syariat tetapi tidak sampai derajat wajib. Ini juga bukan maksiat. Wal umurul jaizatu syar'an dan perkara yang boleh secara syariat. Perkara yang dibolehkan atau perkara yang mubah secara syariat. Baik ketaatan yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah maka itu tidak dinamakan dengan maksiat. Berarti kalau pemerintah menyuruh kita dengan salah satu dari tiga perkara tadi, hukumnya menjadi apa? Hukumnya menjadi wajib. Kemudian beliau mengatakan falau amara bijaizin lasarat ta'atuhu fihi wajibatan walamma walam walamma halat mukhalafatuhu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan yaitu Al-Qurtubi seandainya penguasa tersebut memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang mubah Misalnya kita disuruh ya di, di, diperintahkan untuk melakukan perkara yang yang mubah, disuruh memakai pakaian tertentu. Dan pakaian tersebut adalah pakaian yang mubah secara syariat. La sarat ta'atuhu fihi wajibah. Maka jadilah ketaatan kita kepada beliau yang di dalam masalah tersebut menjadi apa? Menjadi wajib. Misalnya memakai pakaian berwarna uh, hijau bagi laki-laki. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kita memakai yang hijau, boleh kita memakai pakaian yang yang biru, pakaian yang lain silakan. Karena ini adalah perkara yang yang mubah. Misalnya pemerintah menyuruh kita, Bapak silakan pakai perkara memakai pakaian yang berwarna yang berwarna hijau, menyuruh. Dan dia sifatnya mengilzamkan, mengharuskan. Maka dalam keadaan demikian, Wajib tidak kita memakai pakaian tersebut menjadi wajib karena ini diperintahkan oleh oleh penguasa. Ya, selama itu bukan maksiat, selama itu bukan maksiat maka silakan kita maka kita mentaati beliau di dalam perintah di dalam perintah tersebut. Makanya di sini Al-Qurtubi mengatakan seandainya penguasa tersebut memerintahkan dengan perkara yang boleh jadilah ketaatan kepada beliau menjadi wajib walama halat mukhalafatuhu dan tidak dihalalkan untuk menyelisihi beliau. Kemudian beliau menukil ucapan dari Al-Munawi. Zainuddin Al-Munawi meninggal pada tahun 1031 Hijriah. Wa qala Zainuddin Al-Munawi fi syarh al-hadith as-sam'u wa ta'atu ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Berkata Zainuddin Al-Munawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, yaitu hadis yang berbunyi mendengar dan taat kewajiban bagi seorang muslim di dalam apa yang dia cintai dan dia benci selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apa kata beliau? Wa fihi annal imama idza amara bimandubin au mubahin wajib. وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح wajib. Dan di dalam hadis ini bahwasanya seorang penguasa apabila beliau memerintahkan dengan perkara yang mandub, perkara yang disunahkan, atau memerintahkan dengan perkara yang mubah, dengan perkara yang mubah yang diperbolehkan, wajib maka hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Ya, di sini kata beliau seandainya penguasa memerintahkan kepada perkara yang sunnah atau dia memerintahkan dengan perkara yang mubah, maka hukumnya menjadi menjadi wajib. Ini ucapan Al-Munawi. Wa qad taba'ahu 'ala dzalika al-Mubarak Furi fi syarh al-hadits فقال ما فيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب Dan yang demikian pendapat ini diikuti oleh Al-Mubarak Furi. Beliau adalah Abdurrahman Al-Mubarak Furi meninggal pada tahun meninggal pada tahun 1353 Hijriah. Meninggal pada tahun 1353 Hijriah. Beliau mengucapkan ucapan yang sama yang diucapkan oleh Al-Munawi. Yaitu apa? Wa fihi annal imama idza amara bimandubin au mubahin wajib. Dan di dalam hadis ini bahwasanya penguasa apabila memerintahkan dengan perkara yang mandub yang disunahkan atau perkara yang boleh maka hukumnya menjadi menjadi wajib. Wa qala al-Munawi fi syarh hadits ta'atul imami haqqun al mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyatillah fa idza amara bi ma'siyatillah fala ta'ata lahu. Dan berkata al-Munawi ketika mensyarah hadis ketaatan kepada imam adalah kewajiban bagi seorang muslim selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah maka apabila dia menyuruh kepada kemaksiatan tidak ada ketaatan kepadanya beliau mengatakan wa fihi annal imama idza amara bimandubin yajibu ta'atuhu fihi fayasirul mandubu wajiban. Berkata Al-Munawi dan di dalamnya bahwasanya penguasa apabila memerintahkan dengan perkara yang mandub wajib untuk mentaati beliau di dalamnya maka jadilah perkara yang mandub tersebut perkara yang sunnah tersebut wajiban menjadi perkara yang yang wajib kemudian ukiran yang terakhir dari Al-Bujairami Waqala Al-Bujairami Asy-Syafi'i. Beliau termasuk ulama di dalam madhab Syafi'i. Meninggal pada tahun 1221 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibnu Muhammad al-Bujairami. Meninggal 1221 Hijriah. Fi hadithi hadithihi an ta'atil imam. Ketika beliau berbicara tentang masalah mentaati penguasa. Apa yang beliau katakan? Wa hasiluhu annahu idza amara biwajibin ta'akkada wujubuhu wa in amara bimandubin wajab. Beliau mengatakan Al-Bujairami dan beliau adalah termasuk ulama di dalam mazhab Syafi'i. Hasilnya, kesimpulannya kata beliau, apabila seorang penguasa memerintahkan kepada yang wajib atau memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang wajib, ta'akkada wujubuhu, maka kewajibannya menjadi kuat dia sudah wajib secara syariat kemudian dikuatkan lagi diwajibkan oleh pemerintah berarti kewajibannya semakin kuat wa in amara bimandubin wajib dan kalau beliau memerintahkan dengan perkara yang mandub yaitu perkara yang disunahkan secara syariat wajabah maka menjadi apa menjadi wajib ya karena diperintahkan oleh seorang penguasa dan kita ya disuruh oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk mentaati penguasa selama beliau tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, ini disebutkan oleh Al-Bujairami di dalam Tuhfatul Habib ala Syarhi Al-Khatib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada e, kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya ya kesimpulannya bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang mustahab, perkara yang sunnah. Kalau beliau hanya sekedar menganjurkan, maka hukumnya ya hanya sekedar dianjurkan saja. Tapi kalau beliau menyuruh melakukan perkara yang mustahab dan beliau mengharuskan, maka hukumnya apa? Wajib bagi kita untuk melakukan perkara yang mustahab tersebut. Demikian pula ketika beliau melarang melakukan perkara yang makruh melarang per, melakukan perkara yang makruh dan beliau hanya menganjurkan. Maka kita sifatnya hanya dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang makruh tersebut. Tapi seandainya beliau melarang dari perkara yang makruh dan mengharuskan, artinya harus ditinggalkan perkara yang makruh ini. Maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk meninggalkan perkara yang makruh tadi. Karena ya berdasarkan keumuman dalil yang mengharuskan kita untuk mentaati penguasa. Allah taala a'lam semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Syekh bisa dipahami dan bisa diamalkan oleh e, bapak-bapak e, sekalian. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berkaitan dengan luar materi silahkan ditulis dengan kertas kecil dengan tulisan yang jelas dan singkat. Nah, apakah hukum melanggar arahan majikan yang mengarahkan melakukan kerja yang salah mengikuti prosedur jabatan namun jika tidak melaksanakan kerja tersebut atau kerja itu majikan akan memberikan penilaian kerja yang tidak baik apa yang perlu saya lakukan secara umum ketaatan kita kepada makhluk ini dibatasi atau ketaatan tersebut adalah ketaatan yang terbatas. Kalau tidak melanggar syariat, maka kita laksanakan. Tapi kalau sudah melanggar syariat, dan di sini adalah maksiat, maka tidak boleh kita laksanakan. Contoh misalnya seorang istri kepada suaminya. Diperintahkan seorang istri untuk mentaati suami atau seorang anak kepada orang tuanya diperintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya atau rakyat kepada penguasanya dan juga ulamanya ini adalah ketaatan kita kepada makhluk dan ini adalah ketaatan yang terbatas ketaatan yang muqayyadah artinya dibatasi dengan syariat kalau tidak bertentangan dengan syariat maka kita laksanakan tetapi kalau sudah bertentangan dengan syariat maka tidak boleh kita laksanakan. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah di dalam perkara yang ma'ruf, yaitu bukan di dalam maksiat. Dan di dalam hadis yang lain beliau mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh mentaati seorang makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan di dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan Bagaimana seandainya orang tua menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan? Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Padahal orang tua ini memiliki hak yang besar atas anak-anaknya. Maka Allah SWT menjadikan hak kepada orang tua ini setelah hak Allah. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan mewajibkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi kalau sudah menyuruh kepada kemaksiatan Misalnya menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka dalam keadaan demikian, fala tuti'ahuma janganlah engkau mentaati keduanya. Janganlah engkau mentaati keduanya di dalam perintah tersebut, Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan hendaklah engkau pergauli dua, keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi tetap kita bermuamalah yang baik kepada beliau berbuat baik kepada beliau, memberikan nafkah kepada beliau, mentaati ucapan beliau, permintaan beliau, tetapi kalau sudah menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaati. Di dalam perkara yang lain yang boleh dan tidak bertentangan dengan syarat, maka kita tetap mentaati beliau. Jadi secara umum ya ketaatan kepada makhluk ini e, e, terbatas yaitu dibatasi selama itu tidak di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ibadah umrah, apa yang perlu dilakukan jika perempuan yang didatangi haid melebihi 14 hari? Apakah boleh melaksanakan melaksanakan rukun umrah? Seperti yang sudah pernah disampaikan, bahasanya orang yang melakukan E, seorang wanita yang haid maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain bedanya dia tidak boleh melakukan tawaf sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah dan saat itu Aisyah dalam keadaan haid dan beliau dalam keadaan ihram if'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri Hendaklah engkau wahai Aisyah melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain. Kecuali janganlah engkau melakukan tawaf sampai engkau suci. Janganlah engkau melakukan tawaf sampai engkau suci karena tawaf ini disyaratkan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Sehingga dia menunggu ya apabila sudah uh, dia uh, dari dari Madinah misalnya dia melakukan seperti yang lain, melakukan niat, kemudian bertalbiyah, Ya, setelah sampai di dibuka apabila dia belum suci maka dia menunggu. Dia menunggu sampai suci apabila sudah suci mandi kemudian langsung tawaf tanpa dia keluar ke keluar tanah haram. Langsung dia melakukan tawaf, sa'i kemudian tahallul. Dengan demikian dia sudah menyelesaikan umrahnya. Nah, Oh. أين yang sedang dalam keadaan muhrim dalam keadaan ihram maka diharuskan untuk yang pertama tidak boleh dia memakai cadar atau dinamakan dengan niqab. Kemudian yang kedua tidak boleh dia memakai dua kaos tangan. Adapun yang lain maka sama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tantaqibu Al-mar'atu wa la talbas al-quffazain. La tantaqibu al-mar'atu wa la talbasu al-quffazain. Seorang wanita yang ihram maka tidak memakai niqab, yaitu memakai cadar. Kemudian yang kedua tidak boleh dia memakai dua kaos tangan. Ini adalah dua larangan bagi wanita ketika dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Adapun pakaian yang lain maka sama dengan di luar ihram. Tidak ada di sana pakaian yang khusus bagi seorang wanita ketika dalam keadaan ihram. Pakaian dia ketika dalam keadaan ihram sama dengan pakaian dia di luar ihram. Ini bedanya antara laki-laki dengan wanita. Kalau laki-laki jelas beda. Ya, kalau laki-laki dalam keadaan ihram tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Tidak boleh menutupi kepalanya dengan sesuatu yang menempel. Ya, dia memakai disunahkan memakai dua helai kain yang pertama adalah sebagai e, rida, kemudian yang kedua adalah sebagai izar. Izar ini adalah pakaian bawah. Rida ini adalah selendang yang ada di di atas. Ini yang di, yang dipakai oleh seorang laki-laki ketika dalam keadaan ihram. Adapun wanita pakaiannya sama antara ketika ihram dan di luar ihram. Bedanya cuma dua itu saja. Baik, bagaimana seorang wanita ya ketika dia ihram dan dia membuka cadarnya? dan melewati laki-laki yang asing. Laki-laki asing yang tidak boleh melihat wajahnya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya para sahabat wanita di antaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam keadaan ihram ya mereka membuka wajahnya dan ketika melewati laki-laki asing maka mereka menjulurkan kainnya yaitu menjulurkan kainnya dari atas ke bawah Artinya menutupi wajahnya dengan cara menjulurkan kain dari mana? Dari atas. Jadi misalnya ini ada kain, ya. Kemudian apa? Ditarik ke bawah sehingga tertutupi wajahnya tanpa dia memakai apa? cadar. Jadi dia menutupi wajahnya ketika melewati laki-laki asing dengan cara menjulurkan kain dari atas kemudian ke bawah. Apabila sudah melewati maka dibuka kembali. Atau dia bersama dengan wanita-wanita saja dalam keadaan demikian dia buka. Kapan dia tutup? Ketika melewati laki-laki yang yang asing. Ya, gitu Pak ya. Baik. itu boleh. Gimana? pakai slayer gitu enggak pakai masker. Enggak, pakai kain aja. Pakai kain dijulurkan dari atas. Ya. Itu ya. apakah dari awal boleh atau kan itu kan kalau prosesnya kan pasti ketemu terus kan? Ya. Apakah dari awal boleh? Selama di situ ada ada laki-laki asing maka kita tutup. Ya. sudah mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Karena beberapa yang lalu Salat suruh ini adalah salat yang dilakukan pada saat suruh, maksudnya adalah ketika suruh yaitu terbitnya matahari dan yang dimaksud adalah setelahnya yaitu kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. 15 menit setelah terbitnya matahari ini adalah setinggi tombak, kurang lebih setinggi tombak sebagaimana dalam hadis. Inilah waktu untuk melakukan sholat suruh. Adapun ketika terbit pas terbit maka ini nggak boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.